Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Di antara kenikmatannya adalah kenikmatan iman dan Islam dan ini merupakan bentuk kenikmatan terbesar seorang hamba. Dan juga di antara kenikmatan lainnya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini. Dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal agamanya, mengenal syariatnya, dan yang berikutnya adalah kami bersyukur atas nama panitia. Bersyukur dan berterima kasih kepada BDI Pertamina Kelayan Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku panitia untuk melakukan atau melaksanakan acara daurah Islamiyah yang insyaallah taala daurah ini akan diisi oleh al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullah taala. Dan yang berikutnya kami berterima kasih pula kepada pejabat TNI maupun Polri yang telah memberikan bantuan kepada kami demi terselenggaranya acara ini terkhusus kepada data semen C. Ya. Brimob Polda Jabar yang telah memberikan bantuannya juga kepada kami dengan menerjunkan petugas-petugasnya, anggota-anggotanya untuk menjaga acara daurah yang mulia ini. Dan kemudian kami berterima kasih juga kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan kami, yang telah datang di acara ini. Kita berharap semoga dan semoga apa yang akan disampaikan oleh pemateri nanti, Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizullah Ta'ala, memberikan banyak faedah untuk kita seluruhnya. Dan juga memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin secara umumnya. Yang berikutnya kami atas nama panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada dan kami menerima masukan demikian juga kritikan yang sifatnya membangun agar di acara-acara mendatang bisa lebih baik lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala Sebagaimana kita semua mengetahui bahwasanya tema untuk kajian daurah hari ini yaitu peran ulama dan umara di dalam membina umat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala di dalam Islam rakyat selaku anggota masyarakatnya. Pemimpin selaku penguasanya yang membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyatnya merupakan satu bentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, suatu program pemerintah tidak akan bisa dilaksanakan ya, tanpa ada dukungan dan ketaatan dari rakyatnya. Demikian juga persoalan-persoalan rakyat yang mereka hadapi tidak mungkin usai, tidak mungkin selesai, ya, apabila tidak ada kepedulian dari pemerintahnya. Oleh karenanya, kerjasama yang baik persatuan dan kesatuan yang baik di antara pemerintah dan rakyatnya merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Dan disebutkan oleh ulama di antaranya adalah Ka'ab Al-Akhbar rahimahullah taala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Kutaibah di dalam kitabnya bahwasanya beliau rahimahullah taala berkata perumpamaan Islam, pemerintah dan rakyatnya adalah laksana sebuah kemah tiang tali dan pasaknya. Kemahnya adalah al-Islam. Tiangnya adalah pemerintah. Dan tali dan pasaknya adalah rakyatnya sehingga satu dengan yang lainnya tidak mungkin bisa dipisahkan. Ya, antara penguasa dengan rakyatnya. Ketika mereka pemerintah dan juga rakyatnya menjalankan kehidupan keseharian mereka di dalam suatu negeri atau negara di atas Islam maka yang akan terwujud adalah ketentraman, kenyamanan, keharmonisan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat kedua Allah berfirman ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah berfirman yang artinya saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian juga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Al Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka asabi'ahu kata Rasul alaihi salatu wasallam, seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu dengan lainnya. Ketika Rasul SAW menyebutkan hadis ini, beliau menggabungkan kedua tangan beliau seperti ini dengan menyebutkan innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa asabi'ahu seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu dengan lainnya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Sebuah bangunan terdiri dari pondasi. Ada pondasinya, ada dinding dan tiangnya, ada atapnya. Demikian juga ada pintu dan jendelanya. Sehingga kesatuan yang ada pada bangunan adalah sesuatu yang mutlak ada, harus ada. Saling mengokohkan satu dengan lainnya. Bagaimana ketika suatu bangunan tidak ada pondasinya? Niscaya bangunan tersebut akan runtuh. Demikian juga bagaimana kalau seandainya suatu bangunan tidak ada tidak ada tiangnya. Ya, tidak ada atapnya. Tidak ada pintu dan jendelanya. Tidak lengkap ya bisa jadi sebuah bangunan tanpa bagian-bagian tersebut hanya satu bagiannya saja maka tidak disebut sebagai suatu bangunan. Oleh karenanya pada tema untuk kajian daurah hari ini ya yaitu bertemakan peran ulama dan umara di dalam membina umat adalah suatu tema yang sangat penting untuk diperhatikan, diketahui oleh kaum muslimin. Ya, bahwasanya ulama, umaro demikian rakyatnya, ketika mereka saling tolong menolong, ketika mereka saling bahu membahu di dalam menjalankan kehidupan suatu bentuk kemasyarakatan di suatu negeri, maka yang akan terwujud adalah keamanan dan ketentraman. Ya. Akan tidina azan ya Allah wa iyyakum. Al ulama para ulama mereka adalah pewaris pewaris para nabi yang memikul al-Islam yang memikul ilmu ya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apa itu ilmu? Beliau rahimahullah taala menyatakan al ilmu, ilmu itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditolak oleh akal yang sehat. Ini adalah ilmu. Perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW, dan juga perkataan para sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam. Sehingga yang disebut dengan ulama, mereka adalah orang yang membawa ucapan Allah dan Rasulnya. Demikian juga ucapan para sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam bukan hanya mengilmui tetapi para ulama mereka juga mengamalkan ilmu yang mereka miliki ya dengan ilmu yang mereka miliki maka tumbuh di dalam kolbu-kolbu mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala khasyah oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji para ulama bahwasanya mereka adalah dari kalangan hambanya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang takut kepadaku dari hamba-hambaku adalah para ulama. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenal dan mengetahui kewajiban-kewajiban ya, yang Allah berikan untuk para hambanya. Sehingga mereka adalah orang yang terdepan di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga mereka adalah orang yang terdepan di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ulama. Ya. Dan disebutkan oleh Rabi bin Anas rahimahullah taala bahwasanya barang siapa yang tidak takut kepada Allah maka mereka bukan ulama. Ya. Di dalam perkara ini maka para ulama memiliki peran yang cukup besar yang merupakan bagian dari komponen bangsa yang memiliki andil demi terwujudnya keamanan dan ketentraman suatu negara. Mereka memiliki kewajiban untuk membimbing umat mengajarkan kebaikan. Ya. Membimbing umat agar umat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajarkan umat tentang akidah Islam ya tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umat bagaimana mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka melakukan suatu perbuatan baik kepada sesama sesama manusia sesama teman sesama kawan kepada keluarganya ya dan lain sebagainya dan demikian juga bagaimana mereka ya, bisa bermuamalah yang baik kepada penguasanya. Ini adalah kewajiban dari para ulama. Memiliki peran yang penting kepada umat. Ya, agar umat dalam keadaan baik agamanya. Agar umat mengetahui hak dan kewajibannya ya, terutama adalah kewajiban mereka kepada Allah di dalam ibadah dan juga kewajiban mereka kepada penguasanya. Ya. Kewajiban para rakyat kepada penguasanya di antaranya adalah mentaati mereka, para penguasa. Dalam hal-hal yang ma'ruf, mendoakan mereka, memuliakan mereka, dan lain sebagainya. Ini adalah peran ulama mengajarkan kepada umat. Ya. Bukan sebaliknya. Ya. Ulama-ulama gadungan yang mengajarkan kepada umat kesesatan, kebidaahan dan kemaksiatan atau bahkan kekufuran. Ya. Ulama su, ulama jelek ya, yang mereka tidak memiliki ilmu, yang mereka tidak memiliki cinta kasih kepada kaum mukminin, ya, bahkan mereka mengajarkan bagaimana supaya rakyat membenci penguasanya, bagaimana rakyat membelot dari penguasanya, bagaimana rakyat melakukan pemberontakan kepada penguasanya. Maka ini adalah ulama su. Ulama jelek. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama' hatta la yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa dallu kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam riwayat al-Imam al-Imam al-Bukhari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hamba ya dengan secepatnya ya dengan secepatnya begitu saja dicabut begitu saja ya tetapi ilmu akan dicabut oleh Allah azza wajal dengan dimatikannya para ulama sampai ketika tidak tersisa seorang ulama maka manusia mengambil orang-orang juhal sebagai ulamanya. Ketika ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan umat. Ini adalah gambaran. Ketika manusia mengambil dari kalangan manusia lainnya sebagai ulamanya yang tidak memiliki ilmu ya yang memiliki pemahaman yang menyimpang akhirnya justru tidak membimbing umat di atas jalan yang benar. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan umat agar umat sesat, ya, agar sebuah negara hancur dan binasa. Maka ini adalah bentuk, ya, bentuk akibat dari ulama su, ulama yang jelek. Penyesat umat, doa ila abwabil jahannam, para dai, penyeru menuju pintu api neraka. Waliyadzubillah. Bukan ini ulama yang dimaksud. Tetapi ulama yang dimaksud adalah sebagaimana yang tadi disebutkan. Ya, memiliki ilmu ucapan Allah dan rasulnya ya dan ucapan para sahabat mengamalkannya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan apa yang mereka ilmui maka ini adalah peran ulama kepada umat ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala demikian juga dengan penguasa ya, pemerintah, pemimpin sebuah negara. Maka ahlul ilm menyebutkan bahwasanya di antara tugas utama mereka yang pertama adalah menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Ini tugas yang pertama dan utama. Menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Yang kedua, ya, yaitu mengatur urusan dunia. Ya. Sebab segala urusan tidak akan lurus ya, kecuali apabila urusan dunianya bagus. Ya. Sehingga ini adalah peran dari penguasa atau pemerintah yaitu menjaga keutuhan agama dan memeliharanya dan juga mengatur urusan dunia bagi rakyatnya sampai-sampai al-Imam Al-Marwadi rahimahullah taala menyebutkan tentang tugas-tugas penguasa. Beliau sebutkan ada 10. 1 2 3 4 sampai 10. Hanya saja tidak bisa disebutkan di majelis ini. Karena cukup banyaknya. Sehingga kalau kita simpulkan ya, di antara tugas penguasa yang pertama dari segi keagamaan ya, yaitu mereka memberikan fasilitas pendidikan bagi rakyatnya ya, agar mereka bisa belajar terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk mereka baik itu urusan dunia maupun akhirat mereka dan juga mengupayakan bagaimana masjid-masjid yang ada di negerinya makmur ya dan juga melakukan pengaturan penyebaran dakwah al-islamiyah ya di dalam negerinya ya ini di antara salah satu tugas mereka dari segi keagamaan ya membiarkan atau menyuruh para rakyatnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat, haji, zakat, ya dan lain sebagainya. Ya, solat bahkan ada ya, di antara penguasa, wali kota, ya membuat surat edaran ya kepada rakyatnya untuk melakukan sholat jamaah di masjid penguasa kita. Ya. Kemudian dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada, alhamdulillah di negeri kita yang kita cintai ini, ya, sangat banyak tempat pendidikan Islam. Bagaimana kaum muslimin bisa belajar agamanya? Pondok pesantren tidak bisa dihitung. Sekian banyaknya. Tempat belajar agama, majelis-majelis ilmu, dan lain sebagainya. Masjid-masjid kaum muslimin makmur. Ya. Dan juga memfasilitasi para rakyatnya. Bagaimana mereka bisa membayar kewajiban zakatnya ditampung oleh mereka. Kemudian dialokasikan untuk orang-orang yang berhak diberikan. Ini diantara salah satu tugas penguasa dari segi keamanan. Dan Alhamdulillah penguasa kita sekarang ini. Masuk semua kategori tadi. Yang kedua, dari segi keamanan. Ini diantara tugas penguasa. Yaitu terbagi dua. Keamanan internal dan keamanan eksternal. Keamanan internal adalah bagaimana stabilitas negara, bangsa dan negara aman sentausa, tertib, tidak ada kekacauan, tidak ada kegaduhan, dan menghukumi rakyat-rakyat yang terjadi di antara mereka pertikaian. Fulan-fulan bertikai, ayo duduk, ya. Kemudian dihukumi oleh penguasa. Ketika mereka bersalah, maka penguasa berhak untuk menghukumi mereka dengan keadilan. Ya. Ini adalah tugas mereka dari segi keamanan yang sifatnya internal. Eksternal. Bagaimana negara ini aman dari rongrongan luar. Ya. Penguasa menunjuk petugas-petugas militernya bertugas di perbatasan negara. Ya, sehingga negara ini aman dari ancaman rongrongan luar. Ya, dengan persenjataannya, dengan anggota-anggotanya siap bertempur apabila memang dibutuhkan. Ya. Dan apakah hal ini sudah ada pada penguasa kita? Jelas. Wadih, sangat jelas gamblang. Ya. Tugas yang berikutnya dari segi perekonomian. Ya, ini pun merupakan tugas penguasa. Menjaga harta kekayaan rakyatnya agar rakyat dalam keadaan aman, tentram, hartanya tidak diganggu oleh orang lain. Ya. Dan bagaimana supaya harta rakyat itu bisa berkembang? Ya, dengan perekonomian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perindustrian, dengan adanya perdagangan, ya, dengan adanya ini dan itu. Apakah sudah ada di penguasa kita? Sudah ada, alhamdulillah. Ya. Tugas yang berikutnya, administrasi negara, itu pun hal yang sangat penting. Ya, bagaimana mengatur ya, rakyat-rakyatnya dari segi keadministrasian. Ya. Demikian juga dari segi politiknya mengatur urusan umat untuk kemaslahatan manusia. Ya, ini diantara tugas mereka juga. Sosial kemasyarakatan, menjaga perilaku akhlak, mencegah kemungkaran. Ini pun bagian dari tugas mereka. Dan yang ketiga adalah rakyat. Yang pertama ulama, yang kedua pemerintah, yang ketiga adalah rakyat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya taat wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penguasa kalian atau pemilik urusan kalian. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Bas, Syekh Ibnu Bas rahimahullahu taala bahwasanya dimaksud oleh amri di dalam ayat ini dan juga disebutkan oleh ulama tafsir lainnya yang dimaksud adalah mereka ulama dan umara. Ya. Kewajiban ketaatan hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban ketaatan yang mutlak. Kewajiban ketaatan yang mutlak. Karena apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah suatu kebenaran yang pasti. Ya. Dan kemudian Allah menyebutkan dan juga ulil amri di antara kalian. Pemegang urusan kalian yaitu ulama dan umara. Ya, untuk taat mendengar ya, men, mendengar dan mentaati petuah dan nasihat para ulama. Sudah disebutkan siapa itu ulama. Ya. Dan juga untuk mendengar dan taat kepada penguasa mereka dalam hal-hal yang ma'ruf. Sehingga ya, semoga dan semoga dengan apa yang akan disampaikan oleh ustaz kita, Al-Ustaz Al-Fadil Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala ya, Semoga bisa lebih gamblang lagi Semakin jelas lagi Bagaimana peran ulama Dan juga penguasa Di dalam membina umat Sehingga mudah-mudahan ya acar daurah ini bisa memberikan manfaat dan faedah yang besar memberikan kemaslahatan yang besar untuk kita seluruhnya ya untuk kaum muslimin dan juga untuk kebaikan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini ya, tidak berlama-lama mohon maaf atas segala kekurangan yang ada ya insyaallah taala pada waktunya nanti ya kita akan sama-sama mendengar kajian dari Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala Ya subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha ila ant Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh